بركات الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى الهجرة إلى الحبشة هجرة منوج نقري الحبشة فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة tatkala cobaan semakin berat yang menimpa kaum muslimin di Makkah setelah mereka masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin berat cobaan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Adina Allah subhanahu lahum fil hijrati ila ardil Habasyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengizinkan mereka untuk berhijrah menuju negeri Habasyah. Wahia fi gharbi Makkah. Dan negeri Habasyah berada di sebelah barat Mekah بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم dan negeri Habasyah ini terletak di antara dua negeri Sahari Sudan yaitu bagian padang pasirnya negeri Sudan terletak di antara padang pasir negeri Sudan dan Al-Bahrul Akhir minal Yaman. Lautan yang memanjang dari Yaman ilal Khulzum. Jadi berada di sepanjang dari negeri Yaman hingga ke Al-Qulzum. Dan yang dimaksud Al-Qulzum di sini yaitu Laut Merah dan asalnya Al-Qulzum ini nama sebuah kampung. Kampung ini berada di pinggiran Laut Merah. Sehingga dinisbatkan ke Al-Qulzum yang dimaksud di sini adalah Al-Bahrul Ahmar. Laut Merah tersebut. Dan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah merupakan cobaan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada masa-masa awal Islam di mana mereka merasakan cobaan yang sangat berat pada saat mereka mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam kepada yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka dan diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan hijrah menuju negeri Habasyah karena mereka mengetahui bahwa di negeri Habasyah meskipun itu adalah merupakan negeri kafir namun negeri ini memiliki seorang raja yang dikenal adil terhadap rakyatnya dia tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Dan hijrah menuju Habasyah ini terjadi dua kali. Yang pertama pada bulan Rajab tahun kelima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebab hijrah pertama menuju Habasyah adalah gangguan kaum musyrikin penyiksaan mereka kepada kaum muslimin yang tiada henti kapan mereka punya kesempatan untuk menyiksa siapa yang mereka sanggup untuk mereka siksa dari kalangan budak laki-laki maupun wanita maka mereka melakukannya sehingga inilah yang menyebabkan para sahabat berhijrah dan itu berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak berhijrah disebabkan karena beliau masih mendapatkan perlindungan. Beliau memiliki seorang paman Abu Talib yang meskipun dia dalam keadaan kafir namun dalam hal memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia selalu memberikan pembelaan dan perlindungan dari kaum musyrikin Quraisy yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh karena itu yang berhijrah adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan hijrah pertama kali dari kalangan para sahabat mereka berjumlah 12 orang dari kaum lelaki dan 8 orang dari kaum wanita. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه dan orang yang pertama kali keluar beliau meninggalkan kampung halamannya karena memelihara agamanya menuju Habasyah adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bersamanya istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah alaihi salatu wassalam wa nasu lalu kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya dan ini yang paling masyhur dari ahli sejarah bahwa yang pertama kali keluar menuju negeri Habasyah adalah Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya lalu kemudian diikuti oleh kaum muslimin waqila dan ada yang berpendapat bal awwalu man hajara ila ardil habasyati Abu Hatib ابن عمر ابن عبد شمس ابن عبد ود bin Nasr bin Malik ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali berhijrah menuju negeri Habasyah adalah Abu Hatib bin Amr bin Abdi Syams yang masyhur sebagaimana yang kita sebutkan adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan mereka berjumlah 12 orang dari kaum lelaki dan 8 orang dari kaum wanita ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم lalu kemudian setelah itu keluar Ja'far bin Abi Talib dan sekelompok dari kaum muslimin radhiyallahu anhum wa radahum fakanu nayyifan wa thamanina rajula dan mereka ketika itu berjumlah 80 orang lebih 80 orang lebih Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dan di sini beliau al hafidh Ibnu rahimahullah menyebutkan hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua. Ketika beliau menyebutkan bahwa yang pertama kali keluar menuju Habasyah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lalu diikuti oleh kaum muslimin maka ini adalah hijrah yang pertama kali yang bersama 12 orang dari kaum lelaki dan delapan orang dari kaum wanita. Lalu setelah itu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan keluarnya Ja'far bin Abi Thalib dan sekelompok dari kaum muslimin menuju Habasyah ini adalah hijrah yang kedua menuju Habasyah. Dan hijrah yang kedua menuju Habasyah ini berjumlah 80 orang lebih dan bersama mereka 18 orang dari kaum Hawa dari kaum wanita disebutkan dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Najashi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kami, yakni memerintahkan pada kami untuk berhijrah ke negerinya An Najashi, yaitu Habasyah. Wa nahnu nahwan min thamanina rajula. Dan ketika itu kami berjumlah delapan puluhan orang di antara mereka Abdullah bin Mas'ud Ja'far bin Abi Talib Abdullah bin Arfatah Uthman bin Mad'un dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum termasuk di antara mereka maka ini menunjukkan bahwa hijrah ke Habasyah terjadi dua kali disebutkan dalam sebahagian riwayat bahwa ketika hijrah pertama kali menuju negeri Habasyah yang berjumlah hanya sekitar 12 orang dan 8 orang dari kaum wanita 12 orang dari kaum lelaki sempat tersebar berita di Makkah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di depan Ka'bah lalu kemudian beliau membaca surah An-Najm pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca akhir dari surat An-Najm yang di situ ada anjuran untuk sujud maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan sujud at-tilawah pada saat membaca suratun najm ini nah pada saat Rasulullah alaihi salatu wasallam membaca suratun najm lalu pada akhirnya beliau sujud maka semua orang-orang musyrikin yang ada di situ mereka pun ikut sujud bersama sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ikut sujud kecuali satu orang. Orang ini enggan untuk sujud, lalu dia mengambil tanah dan tanah ini ditaruh di jidatnya. Lalu dia mengatakan, "Ana takfini hadhihi." Kalau saya sujudnya cukup begini, dia nggak perlu sujud, tapi tanahnya yang diangkat ke atas, yang ditaruh di jidatnya. Adapun yang lain semuanya ikut sujud. Maka kaum muslimin menyangka bahwa mereka telah masuk Islam. Karena mereka ikut sujud bersama sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin saja mereka terpengaruh pada saat mereka mendengarkan bacaan Rasulullah alaihi salatu lalu kemudian mereka ikut sujud. Akhirnya menyebarlah berita. Dan berita ini sampai ke negeri Habasyah dan didengarkan oleh kaum muslimin yang sedang melakukan hijrah di Al-Habasyah. Berita yang menyebar itu mengatakan bahwa sekarang kondisi Mekah sudah berubah. Yang mereka dulu melakukan perlawanan, mereka sudah masuk Islam semuanya. Ya. Bahkan mereka telah ikut sholat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sujud bersama Rasulullah pada hasil ini berita yang menyebar sampai ke negeri Habasyah. Ya tentunya zaman dahulu tidak seperti sekarang. Untuk mengecek berita tinggal ditelepon kan. Ah, ya Rasul gimana? Ya enggak. Nah, walhasil sampai berita ke negeri Habasyah bahwa orang-orang musyrikin telah masuk ke dalam Islam. Kondisi Makkah telah berubah. Maka pulanglah mereka karena mereka pada asalnya memang cinta dengan kampung halamannya. Mereka ingin kembali berkumpul dengan kerabat-kerabat mereka yang dahulu memusuhi mereka dan mereka ingin kembali ke kampung halamannya Makkah yang sangat mereka cintai. Begitu mereka kembali, ternyata kondisinya tidak seperti yang mereka bayangkan, bahkan lebih parah. Lebih parah dari sebelumnya tindakan orang-orang kafir Quraisy semakin merajalela. Akhirnya terjadilah hijrah yang kedua ke negeri Habasyah yang jumlahnya semakin bertambah yaitu 80-an orang lebih dan bersama mereka 18 dari kalangan para wanita. Disebutkan dalam riwayat al Ahmad dan At-Tabarani dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ibunya Laila bintu Abi Hathmah Laila bintu Abi Hathmah ini termasuk wanita yang ikut berhijrah menuju negeri Habasyah ketika Laila bintu Abi Hathmah ini akan berangkat dia menaiki kendaraannya maka dia pun bertemu dengan Umar bin Al-Khattab yang ketika itu masih dalam keadaan kafir dan dikenal penyiksaan yang sangat keras terhadap kaum muslimin walhasil Umar bin Al-Khattab ini pun datang mendatangi Laila bintu Abi Hathmah pada saat Laila hendak keluar meninggalkan Makkah. Maka Umar pun bertanya kepada Laila, "Aina turidi?" Mau kemana kamu? Ya. Kata Laila bintu Abi Hathma, ya, dia sudah berada di atas untanya ketika itu dan siap untuk berangkat. Nah, maka dia mengatakan, "Aidaitumuna fi dinina." fanadhabu ila ardillahi haitsu la nu'dha kalian telah menyakiti kami di dalam agama kami kami ingin berangkat kami ingin meninggalkan negeri ini menuju negeri Allah di tempat yang kami tidak akan disakiti oleh siapapun mendengarkan itu apa kata Umar sahibakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kalian ini Umar masih dalam keadaan kafir. Ketika mendengarkan Laila akan keluar menuju Habasyah, kata Umar, "Sahibakumullah." Semoga Allah menjaga kalian, menemani kalian. Setelah itu Umar pergi. Setelah Umar pergi, datanglah suaminya, suami Laila, Amir Ibn Rabi'ah. Maka Laila pun mengabarkan kepada suaminya tentang Umar dan tentang perkataannya. Kelihatannya Umar ini sudah melembut, tidak seperti sebelumnya. Itu dengan ucapan Umar, sahibakumullah. Semoga Allah menemani kalian, bersama kalian. Nah, maka istrinya pun menceritakan kepada Amir bin Rabi'ah, suaminya, bahwa Umar tadi datang lalu kemudian dia mendoakan saya dan mendoakan kita pada saat kita tidak berangkat apa kata Amir bin Rabi'ah ketika mendengarkan itu turajjina ay apakah kamu mengaminkan supaya dia masuk Islam turajjini itu amini apakah kamu akan mengaminkan yakni kamu mengharapkan agar dia masuk Islam wallahi la yuslim hatta yuslim himarul khattab demi Allah dia tidak akan masuk Islam sampai keledainya khattab masuk Islam sampai keledai Khattab masuk Islam. Wallahi dia tidak akan masuk Islam. Ya, karena Amir melihat ini keras, luar biasa. Nah, sikap yang demikian tegas, keras kepada kaum muslimin menyebabkan dia mengatakan nah, ini mustahil. Mustahil orang yang bisa masuk Islam. Nah, dia tidak akan masuk Islam sampai masuk Islamnya keledai, keledainya Khattab. Nah, Walhasil berangkatlah para sahabat. Naam, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tetap tinggal di Makkah. Wa qad dzakara Muhammad bin Ishaq fi jumlati man hajara ila ardil Habasyah Aba Musa al-Asy'ari. Muhammad bin Ishaq sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad bin Ishaq bin Saurah Beliau memiliki kitab tentang sirah yang masyur dengan sirah Muhammad bin Ishaq. Nah, di dalam kitab beliau ini Muhammad bin Ishaq beliau menyebutkan nama-nama para sahabat dan sahabiyat yang berhijrah menuju Habasyah ketika itu. Beliau menyebutkan satu persatu dari 80 sahabat yang berangkat ke Habasyah. Nah, termasuk di antara yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq yang ikut hijrah ke Habasyah adalah Abu Musa al-Ash'ari. Di sini kata beliau, Muhammad bin Ishaq menyebutkan termasuk di antara yang berhijrah menuju negeri Habasyah adalah Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais Wama ma adri ma hamalahu ala hadha. Lalu kata Ibnu Kathir, saya tidak tahu apa yang menyebabkan Muhammad bin Ishaq menyebutkan Abu Musa al-Ash'ari termasuk di antara yang ikut berhijrah bersama dengan para sahabat. Fa inna hadha amrun zahirun la yakhfa ala man huwa dunahu fi hadha sya'ni. Padahal ini merupakan perkara yang jelas yang tidak tersamarkan bagi orang yang di bawahnya dia pun dalam hal ilmunya dalam perkara ini dalam urusan sejarah tidak tersamarkan bahwa Abu Musa tidak bersama mereka tidak bersama dengan orang yang berhijrah menuju Habasyah dari Makkah وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي oleh karena itu diingkari oleh Al-Waqidi dan yang lainnya dari ahli sejarah mereka mengingkari apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq yang memasukkan Abu Musa al-Ash'ari termasuk di antara yang ikut berhijrah dari Makkah menuju Habasyah. Wa qalu dan mereka mengatakan inna Abu Musa inna ma hajara minal Yaman ilal Habasyati ila indi Ja'far. Bahwa mereka mengatakan bahwa Abu Musa berhijrah dari Yaman menuju Habasyah lalu kemudian tinggal bersama Ja'far. Jadi kata mereka ini bahwa Abu Musa tidak berangkat dari Mekah menuju Habasyah. Namun Abu Musa dari Yaman, dari negerinya. Karena Abu Musa asalnya dari Yaman. Lalu kemudian dia bersama dengan sekelompok orang-orang yang berasal dari Yaman naik perahu, naik kapal. Lalu kemudian walhasil terjadi musibah yang menimpanya sehingga menyebabkan kapal tersebut karam di Habasyah maka tinggallah Abu Musa di Habasyah dan bertemu dengan Abu Ja'far dengan Ja'far bin Abi Talib lalu kemudian beliau masuk Islam nah kama jaa dzalika musarrahan bihi fi sahih sebagaimana yang telah disebutkan dengan jelas di dalam as-sahih As-sahih yang dimaksud di sini adalah riwayat Bukhari dan Muslim min riwayatihi radhiyallahu anhu dari riwayat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Walhasil di sini uh, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengeritik Muhammad bin Ishaq yang menyebutkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari termasuk di antara orang-orang berhijrah dari Makkah menuju Al-Habasyah. Lalu beliau menyebutkan bahwa para ahli sejarah mengingkari termasuk di antaranya Al-Waqidi dan sebagai faedah bahwa Al-Waqidi ini meskipun dia dikenal sebagai ahli sejarah namun dalam hal periwayatan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Bahkan para ulama menuduhnya sebagai pendusta. Ini Al-Waqidi. Dan bahkan Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan dalam Mizanul I'tidal ketika menyebutkan biografi Al-Waqidi kata beliau istaqarral ijma'u ala wahani Al-Waqidi bahwa telah sepakat para ulama dalam melemahkan Al-Waqidi ini sebagai faedah bahwa Al-Waqidi termasuk di antara ahli sejarah yang dilemahkan riwayat-riwayatnya. Sehingga apabila dia bersendiri dalam meriwayatkan satu berita atau satu hadis yang tidak dikuatkan oleh yang lainnya maka tidak diterima riwayatnya. Disebabkan dia seorang muttaham yang dituduh mendustakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Namun berita tentang berangkat menuju Habasyah dari Makkah bahwa Abu Musa al-Ash'ari termasuk di antara rombongan para sahabat yang berhijrah telah diriwayatkan dari jalur yang lain selain dari Muhammad bin Ishaq seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah dari hadis Abu Musa beliau berkata amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nantaliqa ma'a Ja'far ila al-Habasyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berangkat bersama Ja'far menuju Habasyah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya riwayat Tabarani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus kami menuju Habasyah Lalu disebutkan beberapa orang di antaranya ikut berhijrah dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Abu Musa Al-Asy'ari termasuk di antaranya yang ikut hijrah menuju Habasyah bersama rombongannya Ja'far bin Abi Talib. Sementara disebutkan di dalam As-Sahih riwayat Bukhari dan Muslim secara zahir bahwa Abu Musa Al-Asy'ari berangkat dari kampungnya dari negeri Yaman menuju Habasyah. Yani mereka bersama dengan rombongan Abu Musa al-Ash'ari dalam satu perjalanan naik kapal lalu kemudian kapalnya karam maka terdampatlah Abu Musa al-Ash'ari di negeri Habasyah dan bertemu Ja'far bertemu kaum muslimin lalu kemudian beliau masuk Islam. Naam dan tinggal bersama Ja'far di Al-Habasyah maka Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu taala dan yang lainnya para ulama berusaha untuk mengkompromikan riwayat ini. Ya, berusaha untuk mengkompromikan riwayat yang menjelaskan tentang hijrahnya Abu Musa al ashari Mereka mengatakan bahwa Abu Musa al ashari pada asalnya beliau telah mendengarkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam sehingga beliau sempat dari Yaman menuju ke Makkah. Tibanya beliau di Makkah, maka beliau pun masuk Islam. Dan ketika ada anjuran untuk berangkat ke Habasyah, maka beliau pun mengikuti rombongan untuk berangkat menuju Habasyah. Namun Abu Musa al-Ash'ari berangkat ke kampungnya terlebih dahulu. ya Berangkat ke kampungnya terlebih dahulu, lalu kemudian berangkat bersama dengan rombongan sampai kemudian ke Habasyah. Sampai ke negeri Habasyah. Lalu berkumpul bersama dengan Ja'far bin Abi Talib di Al-Habasyah. Demikian para ulama eh, tatkala mereka mengkompromikan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hijrahnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menuju negeri Habasyah. Fanhaza al-muhajiruna ila mamlakati Ashamah an maka kaum muhajirin pun mereka yang berhijrah ke Habasyah maka mereka pun berlindung kepada kerajaan Ashamah. Ashamah ini namanya nama dari raja. Raja An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah merupakan istilah raja Habasyah. Jadi siapa saja dari raja Habasyah disebut An-Najasyi. Sama seperti istilah Firaun sama seperti istilah Kaisar, Kisra, Herakl dan yang semisalnya ini adalah merupakan istilah-istilah uh, gelar bagi seorang raja. Siapapun yang menjadi raja di Habasyah maka dia disebut An-Najasyi. Adapun namanya Ashamah. Ada yang menyebutkan bahwa Ashamah ini di dalam bahasa mereka artinya al-atiyah, pemberian. Yani sesuatu yang menunjukkan Eh, kedermawanan seseorang. Fa'awahum wa akramahum fakanu indahu aminin. Maka Raja Najasyi ini pun memberikan perlindungan kepada kaum muslimin dan memuliakan mereka dan mereka tinggal dalam kerajaan atau kekuasaan An-Najasyi dalam keadaan mereka aman. Dalam keadaan mereka aman. Maka dari kisah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ada faedah yang penting untuk kita sebutkan dalam permasalahan hijrah bahwa al-hijrah al-hijrah termasuk amalan yang disyariatkan dan hijrah adalah merupakan amalan yang dianjurkan yang disyariatkan terus menerus Amalan ini terus berlaku hingga yaumul qiyamah. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'da al-fathi tidak ada hijrah setelah dikuasai ditaklukkannya kota Makkah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dengan meninggalkan Makkah. Disebabkan karena Makkah telah menjadi darul Islam telah menjadi negeri Islam, negeri kaum muslimin. Sehingga tidak boleh lagi hijrah meninggalkannya. Adapun hijrah dari satu daerah menuju negeri yang lainnya karena sebab yang syar'i maka yang demikian ini diperbolehkan dan tetap disyariatkan. La tanqati'ul hijrah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat terus disyariatkan hijrah dan hijrah di dalam Islam terbagi menjadi dua bahagian hijrah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam menuju kepada negeri Islam seperti hijrahnya kaum muslimin dari Makkah menuju Al-Madinah. Sebab Madinah pada saat itu telah menjadi darul Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat berhijrah ke sana. Yang kedua hijrah dari negeri kafir menuju negeri kafir yang lainnya yang lebih aman yang dengannya kaum muslimin dapat leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hijrahnya kaum muslimin dari Makkah menuju ke Al-Habasyah ketika mereka tidak mampu menampakkan agamanya di Makkah disebabkan karena kezaliman dan penindasan yang terjadi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy maka mereka pun meninggalkannya dan berhijrah berhijrah menuju Al-Habasyah yang mereka mengetahui bahwa rajanya adalah raja yang tidak pernah zalim kepada rakyatnya meskipun dia dalam keadaan kafir oleh karena itu masih saja para ulama membolehkan hal yang demikian misalnya ada seorang yang hidup di sebuah negeri kafir dalam keadaan dia tidak mampu menjalankan agamanya dan dia mengetahui bahwa ada negeri kafir yang lain yang dengannya kaum muslimin leluasa untuk beribadah maka dianjurkan bagi seorang untuk berangkat ke negeri tersebut meskipun itu negeri kafir namun diperbolehkan disebabkan karena dia tidak mampu menampakkan agamanya di negeri tersebut. Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Allabatul Madinah Beliau menjelaskan bahwa berhijrah terbagi menjadi dua hukum. Ada yang wajib, ada pula yang mustahabbah. Adapun yang wajib apabila seorang tinggal di negeri kafir dalam keadaan dia terfitnah agamanya terfitnah kehormatannya dan dia tidak mampu untuk menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya maka kondisi yang seperti ini mewajibkan bagi seorang ketika dia mampu untuk berhijrah maka wajib baginya hijrah apakah ke negeri kaum muslimin dan itu asal hukum bahwa yang terbaik yang afdal hijrah ke negeri kaum muslimin atau ke negeri kafir yang dia merasa aman dalam memelihara agamanya dan memelihara kehormatannya memelihara agamanya dan memelihara kehormatannya adapun yang sunnah mustahabbah yaitu hijrah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam untuk menguatkan agamanya. Misalnya untuk talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Islam atau untuk mendapatkan harta yang lebih halal disebabkan karena negerinya sulit untuk mencari yang halal maka ini kata beliau mustahabbah apabila dia tetap di negerinya tersebut mampu untuk menegakkan Islam menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya oleh karena itu beliau pernah ditanya tentang sebagian mereka yang uh, ditindas yang mendapatkan kesempitan di negerinya negeri kafir mereka kesulitan untuk mengamalkan agama mereka mereka kesulitan untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau memerintahkan untuk hijrah ke Birmingham. Birmingham, Birmingham salah satu bagian kota di Inggris. Akan tetapi di sana kaum muslimin mereka mampu untuk menegakkan agamanya. Mereka menjalankan ibadahnya dengan bebas. Nah, dan bahkan mereka bisa mempelajari sunnah, mempelajari ilmu yang bermanfaat di sana. Naam, maka disyariatkan untuk berhijrah ke negeri kafir apabila dia merasa aman untuk memelihara agamanya dan kehormatannya. Nah, dan ini juga fatwa dari sebagian para ulama di antara Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Tayyib sampai di sini ayuhal ikhwah. Semoga apa yang kita jelaskan beri manfaat kepada kita sekalian. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله